Dan juga bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberi kemudahan kepada kita untuk meluangkan waktu sejenak bermajelis di masjid yang mulia ini untuk tafakuh fitin pada kesempatan malam hari ini tema yang kita angkat ialah tentang misteri alam jin. Ikhwanatina azakumullah di, terkait dengan masalah jin pertama kali yang penting disampaikan ialah terkait dengan masalah al-imanu bil ghaib. Prinsip kaum muslimin akidah Islam tentang keimanan kepada perkara gaib. Dikarenakan bangsa jin adalah bangsa yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Lain dengan bangsa manusia. Maka kita sebagai insan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam wajib mengimani adanya jin. Itbatu wujudil jin. Sebab banyak disebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang masalah jin. Bahkan dalam Al-Quran ada surat Al-Jin. Maka wajib diimani Jin itu ada. Jin itu berwujud. Allah menciptakan jin sebagaimana menciptakan manusia, sebagaimana menciptakan para malaikat, sebagaimana menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Dan ini merupakan kesepakatan seluruh para ulama dari kalangan kaum muslimin tidak ada yang mengingkari adanya jin kecuali orang-orang yang terkena pemahaman filsafat. Barakallahu fikum. Enggak dianggap oleh para ulama. Ini yang pertama. Sehingga dikarenakan jin ini berkaitan dengan perkara gaib di dalam membahas dan menjelaskan tentang masalah jin kita hanya kembali kepada nas Al-Qur'an atau nas hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan atharus salaf athar dari salaf dari sahabat tabi'in atau tabi'in atau para ulama yang menelaah yang mengkaji Al-Qur'an dan Al-Hadis tidak bisa kita mengkaji masalah jin dengan akal kita semata atau dengan pandangan-pandangan semata tidak bisa dikarenakan babnya berbeda maka insyaallah taala kita akan mengupas sedikit nama masalah jin diambil dari nas Al-Qur'an atau hadisnya Rasulullah SAW atau kesepakatan para ulama atau keterangan daripada para ulama salaf. Insyaallah taala. Kaum muslimin rahimakumullah taala terkait dengan masalah jin. Di sana ada beberapa istilah. Di sana ada istilah jin. Ada istilah iblis, ada istilah syaitan, ada nama ifrit dan yang lain-lainnya. Ini semuanya dibahas oleh para ulama kita. Mereka menjelaskan bahwasanya jin itu sebuah bangsa. Sebagaimana insun atau insanun sebuah bangsa. Bangsa insan, bangsa manusia ada bangsa jin, bangsa malaikat, ada hewan dan segala macamnya. Jin sebuah bangsa, sebagaimana manusia sebuah bangsa. Bangsa jin. Adapun iblis ini dijelaskan oleh para ulama salaf, iblis adalah abul jin. Bapaknya jin, moyangnya jin. Sebagaimana bangsa manusia, bapaknya adalah Adam alaihissalam. Adam adalah abul insi, bapaknya manusia. Ini disebutkan barakallahu fikum dari Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah Ibnu Syihab. Beliau mengatakan fa iblis abul jin kama adama abul ins wa adam minal insi wa huwa abuhum wa iblis minal jin wa huwa abuhum iblis itu bapaknya jin moyangnya jin sebagaimana Adam alaihissalam bapaknya manusia maka Adam dari bangsa manusia Adam adalah bapak atau moyangnya manusia maka iblis dari bangsa jin dia adalah moyangnya jin demikian disebutkan oleh Abu Syekh dalam Kitabul Azamah dan hasan isnadnya. Juga datang dari salah seorang ulama tabi'in yang sangat terkenal yaitu Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala disebut dalam tafsir At-Tabari. Ini iblis. Bapaknya jin. Iblis adalah makhluk Allah yang kafir Iblis inilah yang menolak perintah Allah Azza wa Jal untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Sehingga dia pun dikatakan sebagai makhluk Allah yang terlaknat, yang jahat, syaitan rajim, makhluk yang lain, dilaknat oleh Allah Azza wa Jal. Dan dinyatakan makhluk yang paling kafir, dan dialah satu-satunya yang ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat. Hanya satu, iblis. Bangsa jin. Adapun syaitan ini sebuah sifat yang mensifati bangsa jin. Syaitan ialah syirir. Sesuatu yang sangat jahat. Seseorang yang sangat jahat Dikatakan syaitan, yakni jin-jin yang sangat jahat. Jin-jin yang paling kafir. Disebutkan dalam Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Hambali rahimahullah. Beliau mengatakan asyayatin ialah maradatul jin wa asraruhum. Syayatin, ini para setan adalah jin-jin pembangkang dan jin-jin yang paling jahat. Sehingga dikatakan syaitan rajim, syaitan marid, syaitan yang pembangkang. Sebagaimana pula pada bangsa manusia ada sifat yang namanya syaitan, setan bangsa manusia. Orang yang dikatakan sebagai setan itu penggambaran sebuah sifat yang sangat yang sangat jahat, yang sangat buruk, yang tak terlukiskan lagi bagaimana bagaimana jeleknya puncak pensifatan kejelekan dikatakan setan. Dikatakan syayatinul insi wal jin. Setan-setan manusia dan jin. Yakni orang-orang yang jahat dari kalangan bangsa manusia dan bangsa jin. Sehingga syaitan sifat daripada jin juga sifat bagi eh, bagi manusia untuk orang yang jelek yang sangat jahat. Adapun yang namanya ifrit itu nama-nama jin. Ada ifrit, ada marid yang pembangkang dan juga yang lain-lainnya. Itu nama-nama jin. Nama-nama daripada jin-jin yang ada. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis jin ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dari api yang menyala-nyala. Dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa Adam mimma usifa lakum." Kata beliau kata Rasulullah SAW, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Sementara jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, yang berwarna hitam. Sementara Adam diciptakan seperti yang digambarkan kepada kalian. Diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan masalah jin diciptakan dari marijin min ma minar yaitu al-lahab al-mukhtalib bisawatin nar diciptakan dari api yang menyala-nyala yang bercampur dengan hitamnya asap ini bangsa jin ini asal muasal penciptaan mereka namun setelah itu mereka sudah menjadi sebuah makhluk yang berjasad sebagaimana Adam alaihi salatu wassalam di, diciptakan dari tanah yang liat kemudian beliau menjadi makhluk yang berjasad sebagaimana pula para malaikat yang diciptakan dari cahaya berubah menjadi makhluk Allah yang berjasad kalau Bani Adam sekarang ini yang dihadapan kita kita juga termasuk Bani Adam berjasad kita bukan makhluk tanah gitu ya bukan makhluk tanah liat tapi sudah berjasad kayak sekarang ini. Para malaikat juga demikian. Disebutkan dalam banyak ayat mereka makhluk Allah yang berjasad yang memiliki sayap. Ada yang punya dua, tiga, empat atau lebih. Malaikat Jibril memiliki enam ratus sayap. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Intinya apa? Berjasad. Jin pun juga demikian. Jangan membayangkan jin itu makhluk api. Huh? Ah, sebuah uh, Bayangan api yang berjalan gitu, makhluk api. Tidak. Mereka sudah berjasad sebagaimana manusia telah berjasad. Barakallahu fikum. Eh, dasarnya adalah hadis disebutkan dalam Sahih Bukhari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedang salat sedang salat beliau diganggu oleh iblis belum memberitakan inna aduwallah iblis jaa bi shihabin min nar liyaj'alahu fi wajhi. Ha? Kata Rasul musuh Allah iblis ini tadi dia datang membawa bara api untuk dia letakkan di wajahku. Kata Rasul maka saya cekik leher dia. Sampai saya merasakan dinginnya lidah dia di tanganku. Kalau bukan karena doanya saudaraku Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, niscaya aku akan gantung dia di tiang-tiang Masjid Nabawi supaya anak-anak Madinah bisa menyaksikannya. Al hadis ini dalam dalam dalam Sahih Bukhari. Ini menunjukkan bangsa jin sudah berubah menjadi makhluk yang berjasad. Buktinya apa? Dia membawa satu bara api. Kalau dia makhluk yang makhluk api, yang apa juga bawa bara api, langsung aja makhluk apinya merakor Rasul terbakar, kan begitu. Dia bawa bara api. Yang kedua, Rasul bisa mencekik lehernya. Kalau kalau api kan dipegang nggak bisa, nggak bisa megangnya. Ini dipegang. Dan yang ketiga yang paling jelas ialah Rasul merasakan dinginnya lidah dia di tangan beliau. Kalau dia api kan panas, dingin. Ini dengan kesepakatan semua ulama tanpa terkecuali. Iblis asal penciptaannya dari api yang menyala-nyala. Namun sudah berubah menjadi makhluk yang berjasad. Sebagaimana Adam dan Bani Adam, sebagaimana malaikat semuanya apa namanya asal penciptaannya lain, dan sekarang sudah menjadi makhluk yang berjasa. Barakallahu fikum. Jin ini barakallahu fikum sama dengan Bani Adam. Dari sisi sama-sama mukallaf terkena beban syariat berkewajiban untuk menjalankan syariat para anbiya wal mursalin. Untuk yang sekarang ini bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam selaku nabi dan rasul yang terakhir. Allah mengatakan dalam firman-Nya di eh, eh, ayat 56, Az-Zariyat 56, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dua yang disebutkan, jin dan manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jal untuk beribadah kepada Allah. Sehingga mereka makhluk yang mukallaf disebut dengan as-saqalain. Jin manusia disebut dengan as-saqalaini. Dua makhluk yang berat yakni yang menjalankan bimbingan syariat. Maka secara agama jin manusia semuanya sama. Apa yang diwajibkan untuk Bani Adam wajib untuk bangsa jin. Apa yang disunahkan untuk Bani Adam sunnah untuk bangsa jin. Apa yang diharamkan atas Bani Adam? Haram bagi bangsa jin. Semuanya sama. Tidak ada pengecualian sama sekali. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya? Barakallahu fikum. Dikarenakan mereka itu juga sama dengan Bani Adam. Termasuk makhluk Allah yang mukallaf. madab, maka pada bangsa jin barakallahu fikum itu ada seperti yang ada pada bangsa manusia. Di manusia di Bani Adam ada yang muslim ada yang kafir. Nah, yang kafir ada yang jahat. Nah, orang kafir yang jahat-jahat ada yang abangan. Yang muslim ada yang sunni, alusunna sunnah, ada yang ahlul bid'ah. Ada yang saleh, ada yang fasik, ada yang ahli ibadah, ada yang ahli maksiat, ada yang taat dalam beragama, ada yang abangan. Semuanya sama. Semuanya sama. Itu semuanya diabadikan dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surat Al-Jin. Wa inna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang muslim, di antara kami ada yang kafir. Juga disebutkan dalam ah, di surat yang sama mereka mengatakan kunna taraiqa kidada. Di antara kami ada yang soleh, ada yang selain itu. Kunna taraiqa kidada. Kami bertorekot, torekot yang beragam. Pada kami ada tarekat ini, tarekat ini, tarekat ini beragam. Sama sebagaimana umat manusia barakallahu Sama insyaallah ya. Kalau di kalangan Bani Adam ada manusia radikal, manusia teroris. Jin juga ada, jin radikal, jin teroris. Nah, kalau di kalangan Bani Adam ini ada oh Bani Adam yang terkena paham Syiah Rafidhah juga ada pada mereka Syiah Rafidhah. Di Bani Adam ada Khawarij, maka juga ada khawarij. Di Bani Adam ada berbagai macam kelompok-kelompok yang menyimpang dengan berbagai macam nama-nama yang ada. Pada jin juga sama. Guna taraiqa Tidak Itu disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Jin. Sehingga secara, secara, secara umum semuanya sama. Manusia dan jin semuanya sama. Yang ada pada manusia ada pada bangsa jin. Barakallahu fikum. Bedanya kalau manusia hidupnya di alam yang nyata seperti ini, kalau mereka di alam yang lain. Tetapi mereka sesungguhnya sama secara tempat tinggalnya, sama sebagaimana Bani Adam. Di dunia ini, di tengah-tengah kita, di sekitar kita, bersama dengan kita, di tempatnya kita masing-masing. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya jin ini yang muslim yang saleh mereka menempati tempat-tempat yang baik berdomisili di tempat-tempat yang baik kalau yang saleh yang bertakwa kepada Allah cincin yang baik mereka akan bertempat tinggal di masjid-masjid Allah Azza wa di masjid atau di rumah-rumah kaum muslimin yang saleh atau di tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang bersih, tempat-tempat yang baik Sementara cincin yang kafir, cincin yang ahli maksiat akan menempati tempat-tempat yang kotor seperti seperti jamban jamban seperti WC-WC, tempat-tempat sampah, tempat-tempat yang kotor, rumah-rumah orang-orang yang fasik, rumah-rumahnya orang-orang yang kafir, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Maka jin bangsa jin akan bertempat dengan tempatnya Bani Adam yang sesuai dengan keadaannya masing-masing. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam bukunya Tuhfatul Mujib menjelaskan demikian. Ketika bertanya, "Aina yaskunul jin?" Di mana jin bertempat tinggal berdomisili? belum mengatakan hum yakhtalifun, mereka beragam. Fal jinu salihun yaskununa fil masajid wa fil amakin as-salihah wal jinul fasidun al-qadirun yaskununa fil hammamat wa fil mawadi' al-qadirah di, e, belum mengatakan mereka beragam jin-jin yang soleh bertempat tinggal di masjid-masjid di tempat-tempat yang baik tempat-tempat yang bagus jin-jin yang yang merusak jin-jin yang kotor menempati WC-WC dan segala macamnya dan tempat-tempat yang sangat kotor sesuai dengan keadaannya masing-masing barakallahu fikum. Naam. Secara kehidupan mereka sama dengan manusia. Sama dengan manusia. Mereka makan, mereka minum. Mereka berkeluarga, mereka hidup mereka mati. Yang tidak mati sampai hari kiamat cuma satu. Siapa itu? Iblis. Siapa iblis tadi? Moyangnya jin. Adapun anak keturunannya iblis semuanya bisa mati sebagaimana manusia bisa mati. Mereka yang isun, wayamutun, mereka hidup, mereka mati, ah, mereka makan, mereka minum, mereka beraktivitas, sebagaimana umat manusia pada umumnya beraktivitas. Semuanya sama, nggak ada bedanya, cuman beda alam. Beda alam. Barakallahu fikum. E, eh, sebuah dalam al Quran Karim barakallahu fikum. Kita umat manusia ini tidak bisa melihat jin. Sementara jin bisa melihat kita. Ini yang disebutkan dalam Al-A'raf ayat yang ke-27 Allah menjelaskan dalam firman-Nya innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum sesungguhnya iblis ini dan kabilah-kabilah dia bisa melihat kalian dari sisi yang kamu tidak bisa melihat mereka sehingga ada faedah penting disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala Beliau mengatakan barang siapa yang mengaku melihat bangsa jin Barang siapa yang mengaku bisa melihat bangsa jin Maka ditolak persaksian dia di pengadilan Sebab dia telah berdusta Allah mengatakan dalam firmannya Innahu yarakum wa waqabiluhu min haithu la tarawnahum Dia berdusta Allah mengatakan enggak bisa melihat Dia mengatakan bisa melihat pendusta dia. Yang namanya pendusta ditolak persaksian dia di pengadilan. Itu ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sehingga umat manusia, bangsa manusia tidak bisa melihat bentuk aslinya jin. Tidak bisa. Barakallahu Namun mereka bisa melihat jelmaannya jin. Pertanyaannya, apakah mungkin jin menjelma? Jawabannya sangat mungkin. Di sini kita perlu paham barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada bangsa jin kudroh kuwah kekuasaan kekuatan, kemampuan yang sangat luar biasa. Yang mungkin di luar kemampuan Bani Adam biasa. Ini dengan kehendak Allah Azza wa Dahulu sebelum Nabi kita Muhammad diutus sallallahu alaihi wasallam, jin-jin inilah yang berkeliaran di alam langit untuk mencuri untuk mencari wahyu. Disampaikan kepada tukang sihir, dukun-dukun dan segala macamnya itu. Mereka menebarkan kabar-kabar langit disebarkan di muka bumi ini. Jadi bayangkan Pak, langit itu kan tinggi ya. Kita ini manusia dari masa dari mulai dosa sampai sekarang ini, dari mulai zaman eh, zaman purba sampai zaman milenial sekarang ini, belum pernah ditemukan seseorang dengan kecanggihan yang ada menembus sampai langit yang paling tinggi. Sampai mendengarkan namanya wahyu. Belum ada kayak belum ada. Bangsa jin di zaman purba sampai ke langit. Bahkan mereka biasa cangkruan. Apa cangkruan? Biasa jagung. Duduk-duduk di langit untuk mendengarkan yang namanya wahyu disampaikan kepada eh, teman-teman uh, mereka dari bangsa dari uh, tukang tukang sihir atau dukun-dukun yang ada. Itu bangsa jin. Cangkruannya bukan di di warung-warung yang ada di langit sana itu. Itu kira-kira ngapain ya? Pakai tenaga apa ya? Pertanda memiliki tenaga yang begitu kuat, kemampuan yang begitu kuat. Itu kehendak Allah Azza wajalla. Sesuatu yang tidak bisa tidak ada pada manusia. Yang ini diimani. Sehingga termasuk kehendak Allah Azza wa Jal. Jin ini bisa menjelma. Mampu menjelma. Dan bisa berubah wujud dengan berbagai macam bentuk. Satu yang dia nggak bisa. Tidak bisa menjelma menjadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak bisa. Itu disebutkan dalam nas hadis. Ya, Terus mengatakan man ra'ani fil manami faqat ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang mimpi melihat aku dalam tidurnya, dia pasti benar mimpi melihat aku. Sebab setan tidak bisa menjelma menjadi aku. Yang lain bisa. Setan mampu menjelma menjadi kita bahkan. Jadi tahu-tahu podo sama kita gitu. Loh. Kok ada podohane ada kembarane. Itu jin, kita manusia. Bahkan dia bisa menjelma menjadi orang telah mati. Nama wujudnya hmm, keluar. Dia punya kemampuan. Kalau jin perempuan bisa berwujud jadi perempuan yang sangat cantik. Tidak ada yang bisa menandingi kita kecantikan dia di dunia ini. Dia punya kemampuan. Yang disebutkan dalam beberapa riwayat mereka bisa menjelma menjadi manusia. Menjelma menjadi anjing, anjing hitam. Menjelma menjadi ular. Menjelma menjadi kalajengking. Mereka ada di punu-punu onta. Ini semuanya barakallahu fikum kekuasaan dari Allah Azza Wajalla Sehingga jin ini bisa menjelma. Maka yang dilihat oleh bangsa manusia itu jelmaan jin, bukan wujud aslinya jin. Karena kemampuan dia, dia bisa menjelmanya sesuatu sesuai dengan zamannya. Zaman purba menjelma dengan gaya zaman purba. Zaman sekarang zaman milenial, jin punya kemampuan untuk menjelma menjadi makhluk milenial. Dia punya kemampuan. Yang diimajinasi, diimajinasi manusia itu mengapakah sebuah makhluk yang aneh-aneh itu jin bisa jin itu bisa semuanya bisa nah, kalau zaman dahulu kala itu kan makhluk-makhluk yang mengerikan itu kan kayak semacam gendru apalagi sundul bolong apalagi pocong koyo gombel siapa lagi dia bisa kuntilanak dia bisa di zaman sekarang jadi vampir dia bisa. Dia bisa. Bahkan penjelasan dari para ulama kita ketika ada fenomena yang namanya UFO. Saya lupa kepanjangannya UFO itu, pakai bahasa Inggris saya. UFO. Itu mereka mengatakan itu adalah ulahnya bangsa jin, jelmaan bangsa jin. Ada makhluk manusia kayak alien dan segala macamnya. Itu semuanya bangsa jin. Yang disaksikan oleh manusia jelmaannya bangsa jin. Tujuan mereka untuk menyesatkan Bani Adam barakallahu fikum. Nah, al-muhim secara global barakallahu fikum jin punya kemampuan yang sangat luar biasa yang enggak ada pada manusia. Kelemahan jin ialah ketika berhadapan dengan zikrullah, zikir kepada Allah dengan nama Allah, dengan uh, Al-Qur'anul Karim dan yang semisal itu, mereka akan melemah dan tidak punya daya sama sekali. Ini sekilas terkait dengan masalah alam jin. Ini global saja dikarenakan terkait dengan namanya alam jin semuanya sama dengan alam manusia. Mereka di sekitar kita bersama dengan kita di tengah-tengah kita beraktivitas, mereka makan, mereka minum, mereka menikah, mereka punya anak, mereka mereka punya keturunan, mereka hidup, mereka mati semuanya sama. Namun mereka memiliki kelebihan-kelebihan tertentu yang tidak ada pada manusia dari sisi kekuatan, penjelmaan dan segala macamnya dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Yang paling penting bagi kita sekarang ini adalah yang berkaitan dengan masalah uh, alam jin. Ialah yang pertama, apakah kita diperbolehkan untuk berinteraksi dengan bangsa jin? Ini penting uh, untuk diperhatikan. Jawabannya para ulama dirinci oleh para ulama. Dirinci oleh para ulama. Sesuai dengan bentuk muamalahnya. Kalau muamalah kita dengan bangsa jin tadi, muamalah-muamalah sebanyak mubah. Mubah. Tidak ada padanya pelanggaran akidah. Tidak ada padanya akidah yang menyimpang yang menyesatkan. Tidak ada padanya perkara-perkara yang mungkar yang melanggar syariat. Maka hukumnya mubah. Sebatas mubah. Barakallahu Itu pun yang mereka nasihatkan ialah supaya jangan meneruskan dengan mereka karena alamnya berbeda alamnya berbeda. Barakalafikum. Sampai ada pembahasan di kalangan para ulama apa hukumnya menikah dengan jin. Apa hukumnya menikah dengan jin? Ini wanita muslimah manusia nikah dengan jin tampan laki-laki. Laki-laki manusia menikah dengan jin perempuan yang sangat cantik. Mereka bisa bikin cantik. Padahal asli penciptaannya ya jelek. Arek klasik. Hukumnya apa? Itu dibahas oleh para ulama. Dan para fukoha ahli kita menyatakan tidak diperbolehkan menikah dengan bangsa jin. Tidak boleh. Sebab Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam Al-Qur'an terkait dengan masalah pernikahan, Allah mengatakan dalam firman-Nya "Wa min ayatihi an khalaqalakum". lanjut min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah ila Allah mengatakan min anfusikum pasangan-pasangan hidup dari diri-diri kalian sendiri ini penting diperhatikan baik-baik sehingga tidak boleh manusia menikah dengan hewan mohon maaf fakamin min anfusikum Manusia tidak boleh menikah dengan jin karena bukan min anfusiku. Dan yang paling penting adalah jin itu menjelma. Yang nampak bagi kamu saat itu, itu jelmaan saat itu. Dan kemampuan jin dalam menjelma itu tidak lama. Tidak lama. Jadi paham ya? Dia misalkan kamu menikah dengan perempuan jin cantik, terus kamu terpesona sudah, tidak mau noleh dengan perempuan manusia, kabeh, ini yang paling cantik pokoknya sama dia begitu. Kamu menikah itu dalam dia menghilang. Tidak mungkin dia berlama-lama di alam nyata, di alamnya manusia. Itu bukan alamnya dia, dia akan menghilang. Dan yang sangat dikhawatirkan oleh para ulama adalah karena kamu tidak tahu, mungkin saja ada jin yang kedua yang menjelma persis sebagaimana istri kamu tadi, padahal jin yang lain. Jadi kamu berhubungan dengan perempuan yang lain, berzinaan itu. Hilang lagi, mungkin jin yang ketiga yang datang yang keempat, yang kelima. nanti kamu akan hidup dalam perzinaan yang diharamkan oleh Islam dan kamu nggak tahu. Intinya itu raumum. Tidak <laughs> boleh. Intinya apa? Perkaranya mubah memang, tetapi dianjurkan oleh para ulama tidak berinteraksi dengan mereka dikarenakan kita tidak tahu alamnya mereka. Yang kedua, ketika interaksi tadi itu ada perkara-perkara yang melanggar akidah, melanggar keimanan, melanggar prinsip, melanggar eh, etika-etika norma-norma agama, maka dinyatakan tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan barakallahu fikum. Ketika interaksi dengan bangsa jin, kita harus mengamalkan mohon maaf wirid-wirid. Ada bacaan-bacaan uh, eh, jambi-jambi yang kita baca untuk memanggil jin tadi itu. Tidak boleh. Tidak pernah ada contohnya dalam Islam, tidak pernah ada disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku zikir mereka, zikir-zikir syar'i, wirid manggil jin. Tidak ada. Ketika ada dengan cara seperti ini, itu pelanggaran syariat. Apalagi digunakan untuk perkara-perkara yang nggak sesuai dengan agama. Tidak boleh. Minta bantuan jin untuk menyembuhkan orang sakit minta bantuan jin untuk dan segala macamnya, mengadakan permainan atraktif dengan bangsa jin. Para klasik itu semuanya nggak diperbolehkan. Karena pada umumnya kata para ulama, orang-orang atau manusia manusia memiliki muamalah seperti ini itu pasti dan pasti ada syarat yang diajukan sama jin-jin tadi. Syarat kadang zikir, kadang wirid, kadang jampi, kadang bacaan, kadang suwuk, kadang segala macam yang enggak ada itu dalam Islam. Barakallahu fikum. Sehingga dilarang oleh agama barakallahu fikum. Nah, <clears throat> ini rincian yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan masalah interaksi dengan bangsa jin. Kemudian yang lebih penting daripada itu ialah barakallahu fikum. Dikarenakan jin ini adalah hukum asalnya anak keturunannya iblis lah anahullah. Kebanyakan dari mereka adalah jin-jin kafir. Perlu kita waspadai bahwasanya bangsa jin ini para setan-setan jin ini mereka itu adalah musuh yang sangat nyata bagi Bani Adam iblis dan teman-temannya pasukan-pasukannya anak buahnya anak keturunannya musuh yang nyata bagi manusia musuh yang nyata bagi umat manusia maka kita harus selalu waspada dari bahaya jin gangguan-gangguan jin dirinci disebutkan panjang oleh para ulama terkait dengan bentuk-bentuk gangguan jin terhadap umat manusia. Ini penting untuk disebutkan secara global supaya kita memahami. Yang pertama ialah waswasah. Jin ini biasa memberikan was-was kepada manusia. Ini yang diabadikan dalam Al-Quran dalam surat dalam surat An-Nas. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ini penting ada yang memberikan waswas dalam hati kita dari bangsa manusia dan bangsa jin akan waswas memang kita ragu dalam sholat kita ragu jumlah rokaatnya ragu bacaannya Bahkan dikasih was-wasan was ragu tentang Allah Azza wa Jal. Ini mengerikan. Ini diwaspadai. Namanya was-was bangsa jin. Kemudian juga warakallahu fikum. Mereka ini akan berusaha untuk menyakiti Bani Adam. Menampakkan permusuhan-permusuhannya kepada Bani Adam. Dengan berbagai macam bentuk permusuhan. Di antaranya adalah mereka menjelma, menampakkan diri dengan jelmaannya. Ditampakkan kepada Bani Adam dengan beragam penampakan untuk menakut-nakuti Bani Adam. Nampak hmm, pocong, ah, penampakan gendru, penampakan sundul bolong, penampakan kuntilanak dan segala macamnya itu, kue gombel dan segala macamnya. Itu untuk menakut-nakuti Bani Adam. Ini termasuk upaya bangsa jin mengganggu Bani Adam, musuh Bani Adam. Barakallahu fikum. Bentuk yang lainnya adalah mereka akan meraksuki bangsa manusia masuk di dalam tubuhnya manusia. Ini yang disebut dengan sirah atau surah al-jin ma'al ins. Dan ini sesuatu yang diyakini oleh para ulama-ulama kita dimasukkan dalam akidah Islam. Bangsa jin yang hukum asal penciptaan dari api yang menyala-nyala bisa masuk dalam tubuhnya manusia yang asal penciptaannya adalah tanah liat. Bisa masuk ini semua dengan kuasa Allah Azza wa Jal bisa masuk. Orang itu akan bisa kerasukan yang namanya jin. Kita mengatakan ini orang kesurupan. Ini sebuah fenomena yang diimani, diyakini ke kebenarannya, kenyataannya oleh kaum muslimin. Tidak ada mengingkarinya kecuali orang yang punya pendapat-pendapat yang menyimpang dari kalangan Mu'tazilah, kaum yang mendewakan akalnya, ahli filsafat dan yang lain-lainnya itu. itu mengingkari, jangan dianggap. Semua ulama menyatakan mungkin bagi jin untuk merangsuk ke dalam tubuhnya manusia. Dirinci oleh para ulama sebabnya. Sebab yang paling utama karena permusuhan yang sangat nyata. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Setan itu musuh bagi kalian, maka jadikanlah ia sebagai musuh kalian masuk ke dalam tubuhnya manusia untuk mengganggu umat manusia, mengganggu Bani Adam, menyiksa Bani Adam, bahkan kalau bisa membuat Bani Adam tersebut pindah agama. Diganggu. Tapi mereka punya kemampuan. Puluhan jin, ratusan jin masuk dalam sebuah jasad. Bisa. Itu bisa. Barakallahu fikum. Tayyib Eh, sekian banyak jin merasuk ke sekian banyak manusia bisa namanya kesurupan itu mungkin real nyata nggak mengada-ngada itu mungkin itu mungkin dan masuknya dikarenakan mengganggu bani Adam ini hukum asal ini hukum hukum asal barakallahu fikum ada lagi yang kedua Ada lagi yang kedua, sebab masuknya itu. Masuknya dikarenakan dari kalangan Bani Adam barakallahu fikum melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu bangsa jin. Perkara yang nggak disadari eh, oleh, Bani Adam, namun ternyata mengganggu bangsa jin. Misal, ya, antumnya lagi barakallahu fikum bongkar-bongkar rumah. Ternyata markasnya jin, ngamuk Misal antum lihat di rumahnya antum ada lubang. Taunya antum lubang semut apa gitu antum oh jeboli atau semen. Ternyata markasnya jin. Hah? Atau antum lagi apa namanya menggali lagi macul lagi apa ternyata pas macul kena anaknya jin mati dia ngamuk orang tuanya mungkin sehingga misinya misi balas dendam bisa Tarik tahu dari mana? Itu taunya dari orang yang kesurupan jin, rupiah, keluar jinnya, ditanya, diinterogasi, terang-terangan bilang, kami datang untuk memerangi kalian, balas dendam. Kenapa? Dikarenakan orang ini telah menghancurkan markas kami. Mungkin. Atau mungkin juga masuk ke dalam bang, jasadnya manusia karena iseng. Kayak orang-orang jahil itu loh. Nah, iseng gitu lagi duduk di pinggir jalan, ada yang lewat dijailin, ada yang lewat diganggu. Kayak manusia lah. Ada manusia yang jail-jail begitu. Ah, duduk nongkrong di pinggir jalan yang lewat digodain, ada mbak-mbak digodain, nah gitu ya. Itu juga demikian. Masuk ke tubuhnya manusia semata-mata jail saja. Yang ini ketika dirukyah gampang keluarnya. Ada lagi yang berikutnya masuk ke dalam tubuhnya manusia dalam rangka untuk menasehati. Berarti jin apa ini? Aslinya dia jin yang soleh, jin yang baik. cuma dia bingung caranya gimana menasehati ini orang, akhirnya masuk ke dalam tubuhnya manusia tadi. Ini caranya salah. Tapi terjadi. Ketika dirukia, langsung dia keluar. Ngomong dia, saya jin muslim, saya bukan jin yang kafir, saya jin soleh saya sengaja masuk ke orang ini tolong nasihati teman kamu ini dia ini malas sholat misal dia ini orangnya suka maksiat misal langsung kemasukan jin ya, dibongkar oleh jin tadi sudah assalamualaikum dia pergi setelah itu tersadar gitu nanti jarang sholat ya kok tahu jin kamu yang ngomong ha? kamu tadi suka gini-gini ya loh kok ngerti jin kamu yang ngomong insaf suruh tobat sifar kepada Allah ini jarang terjadi Umumnya karena apa? Karena permusuhan yang amat sangat nyata kepada Bani Adam. Kalau udah udah, udah masuk, wah di dipukul, dibanting segala macamnya sampai dia mati mungkin, sampai dia stres, sampai dia gila mungkin, sampai dia mengucapkan kata-kata kufur mungkin sebagai upaya untuk memusuhi Bani Adam. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu Aduh, setan itu musuh kalian. Maka jadikanlah ia adalah musuh kamu yang nyata. Barakallahu fikum. Dikarenakan sudah masuk waktu Isya. Cepat sekali ya. Tata Isya ini. Hayar insyaallah semoga manfaat. E, kita sekarang dulu untuk mengerjakan salat Isya. Badal Isya nanti akan kita sebutkan sedikit penambahan pembahasan-pembahasan yang lain terutama terkait dengan masalah penanganan bangsa manusia terkait yang yang terkena gangguan-gangguan jin barakallahu terkait dengan ruqyah syariah dan segala macamnya insyaallah taala semoga manfaat alhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh